Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'ad kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalal Fauzan atabahullah yang punya kitab disimak baik-baik kitabnya. Halaman 123 bagian atas kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ikraul qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahm la yudawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la hani kaitannya masalah Al-Qur'an ini ya batalah Al-Qur'an sebelum datang suatu hari ya sebelum datang suatu kaum yang mereka itu menegakkan huruf-hurufnya seperti tegaknya apa nah barakallahu anak panah benar-benar lurus tajwidnya masya Allah huruf-hurufnya pas makhrajul hurufnya pas tapi tujuannya apa dunia am ya nah diundang sana undang sini diburu baca Al-Qur'an kasih gaji nanti sebutan ini lihat ini la yujawizu taraqiyahum tapi tidak melewati kerongkongannya maksudnya bagaimana maksudnya terhenti di situ saja tujuan dia menghafal Al-Qur'an tujuan dia me Nah, memperindah bacaan Al-Qur'an tujuannya untuk dagang, dagang bacaan. Kalau orang orang mati diundang. Eh, baca dari pagi sampai sore kata Al-Qur'an, dikasih amplop. amnya. Itu. Nah, sebutkan sini soalnya. Sebutkan oleh Syekh Salah Fauzan contohnya. Itu orang baca Al-Qur'an diundang sana, undang sini tapi baca Al-Qur'annya apa dalam rangka untuk digaji tadi itu. Paham ya? Nah, kalau zaman sekarang kan seperti itu kan ada kan ada acara orang sudah meninggal dunia ngundang orang yang baca Al-Qur'an. Paham ya? Dari awal sampai akhir selesai sampai sore kadang. Karena sampai siang pun sudah selesai itu. Itu nanti dapat amplop, paham ya? Dapat uang atau semisalnya. Kita lihat sini, ya ta'ajjaluna ajrah. Mereka terburu-buru ingin mendapatkan upahnya di dunia. Wala ta'ajjaluna dan mereka tidak mengakhirkan, tidak menunda ganjaran atau pahalanya di akhirat kelak. Ini. Jadi pengennya dia di dunia dapat langsung gitu loh ya. Nah, memperjualbelikan apa? Bacaan Al-Qur'an. Ini dihindari ya barakallahu fiik. Jadi kalau kita pun baca Al-Qur'annya karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena si fulan alam si alan kemudian nawar kalau fikum dengan sampai kita memperjualbelikan apa suara kita untuk mendapatkan uang atau yang semisalnya na'am. Kita lihat ini Qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah bagian bawah perhatikan Dzakara hadzal hadis ba'da hadis alladzi fihi fadl man qara al-Qur'an fa'arabahu wa aqamah 'ala al wajhil al-lughawi as-sahih. Beliau menyebutkan di sini hadis ini setelah menyebutkan hadis yang berisikan tentang keutamaan orang yang baca Al-Qur'an kemudian mengeratnya, mengeratnya maksudnya membaca dengan bacaan yang benar. Dan nampak kalau fikum membacanya sesuai dengan sisi yang benar dari si bahasanya. Dengan bahasa yang sahih bahasa Arab maksudnya ya. ala di nuzila bihi yang Al-Qur'an diturunkan dengannya dengan bahasa Arab tadi ya. Falahu ashlu hasanatin bi harfin. Maka keutamaannya Orang yang baca Al-Quran, kemudian mengerapnya, masih memperindah, memperbagus dengan tajwid, dan juga mengeluarkan sesuai dengan apa makharjul hurufnya, dan sesuai dengan apa bahasanya, bahasa Arabnya maksudnya tidak keliru, maka dia mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Bukan alif lam mim harfun bukan, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Paham ya? Dihitung satu huruf itu 10 kali kebaikan. Masya Allah. Lakin di hadis akan tapi di hadis ini yubayyinu menjelaskan annahu laisal maqsud mujarrad tilawah bahwasanya bukan yang diinginkan semata-mata baca bukan paham ya kalau orang-orang itu kan kadang yang baca Al-Qur'an diundang itu diundang kemudian nanti khotaman setelah orang meninggal dunia itu kan biasanya kan teman baca toh yang penting baca baca baca baca selesai dapat uang selesai kalau ini enggak lihat ini yang diinginkan di sini bukan semata-mata baca wa innamal maqsudu at-tilawah li ajlil amal bil Qur'an ini penting yang diinginkan adalah apa? Yaitu membaca Al-Qur'an dalam rangka untuk mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Karena Al-Qur'an bisa menjadi hujah kita bahkan bisa menghujai kita. Wal quran hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujah untukmu atau malah menghujai dirimu. Paham ya? Al-Qur'an hujah untuk kita bisa atau kalau kita enggak mengamalkan menghujai kita sendiri. Paham ya? Nah, jadi kalau nah barakallahu fikum sudah menghafal Al-Quran, paham kandungan isi Al-Quran, ya upayakan kita mengamalkan. Contohnya Rasulullah SAW. Suri tauladan kita, panutan kita. Akhlak beliau bagaimana? wakana kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Al-Quran akhlak beliau. Maksudnya beliau tidaklah berbuat suatu perbuatan melainkan yang sesuai yang diperintahkan dalam Al-Qur'an gitu loh ya. Nah, barakallahu menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fiik Al-Qur'an di sini bukan semata-mata dibaca saja tapi apa? diamalkan. Fatilawatu wasilatun, bacaan itu wasilah sarana perantara. Wal ghayah puncaknya ini yang paling inti, paling puncaknya hial amal bil Quran Karim masyaallah. Yaitu mengamalkan Al-Qur'an Karim. Bukan semata-mata yang paling terpenting antum indah bacaannya, tajwidnya masyaallah, makhraj hurufnya nggak meleset satu pun. Paham ya? Bukan itu yang diinginkan tapi amalannya. Lihat ini. Amalannya. Nah, karena banyak orang qurra dari kalangan sufiyun atau yang semisal mereka itu mereka perindah bacaan tapi diperjual, diperjualbelikan. Paham ya? Diundang untuk khataman Al-Qur'an ketika ada acara nambar barakallahu fikum e, Nabi ya kan atau ada acara Isra Mi'raj atau ada acara nambar barakallahu fik orang meninggal dunia eh, kemudian suruh baca di situ nanti dikasih amplop, dikasih uang. Allah musta'an. Kita lihat sini. Fala tahsabanna hadzal ajr litani ala mujarrad tilawah faqat. Maka jangan mengira paham ya? Pahala ini eh, yang disebutkan ini semata-mata bacaan saja bukan. Nah, wa illam ya'mal bil walaupun dia enggak beramal Al-Qur'an bukan itu, bal hadzal ajr. Bahkan pahala ini didapatkan liman yatul Qur'an wa ya'mal bih. Penting ini. Bagi orang yang apa? Orang yang baca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Bukan semata-mata baca tapi membaca dan mengamalkannya, baca dan mengamalkannya. Walihada yaqulu jalla wa ala oleh karena Allah telah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur masyaallah sesungguhnya orang-orang yang mereka baca Al-Qur'an kemudian mereka menegakkan salat paham ya menegakkan salat dengan bacaan Al-Qur'an tersebut paham ya Nah, barakallahu fiik dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Wa anfaqu dan mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka sirra wa alaniyah. Baik secara sirran, sirran apa? Secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau terang-terangan, yarzuna tijaratan dan tabur. Mereka itu sebenarnya mengharapkan perdagangan yang tidak ada bangkrutnya. Yang tidak ada ruginya. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Nah. Setelah sini liwafiyahum ujurahum agar apa? Allah telah menunaikan, menyempurnakan pahala mereka kelak. Wa yazidahum min fadlih dan Allah telah menambah mereka dari keutamaannya. Innahu ghafur syakur. Lam yaktasir ala qawlihi kitab Allah Perhatikan itu. Tidak mencukupkan apa? nam sampai pada ucapan Allah taala eh, yaitu orang-orang yang baca kitabullah buka cukup sampai itu. Wa aqamus itu. Baca Al-Qur'an wa aqamus menegakkan salat termasuk amalan dari Al-Qur'an. Lah kalau pandai baca Al-Qur'an tinggal salat. Al-Qur'an luar biasa. Lomba juara satu. Paham ya? Bukan nasional internasional bahkan tapi enggak salat. Berarti enggak ngamalkan kan ini lihat ini. Sesungguhnya orang-orang yang baca Al-Qur'an dan menegakkan sholat Dan infak. Karena sholat dan infak itu apa? Hasil daripada isi kandungan Al-Qur'an. Mengamalkan berarti dia. Balqal bahkan di sini mengatakan Allah Taala mengatakan wa sholat dan mereka menegakkan sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa dan mereka berinfak eh, dari rezeki yang kami rezeki kepada mereka baik secara diam-diam eh, tersembunyi maksudnya wa atau secara terang-terangan la budda ma'al qiraah al amal bil Qur'an Karim harus bersama baca Al-Qur'an itu nambar barakallahu harus juga apa harus juga beramal Al-Qur'an Karim bukan sekedar baca saja paham ya nambar barakallahu seperti itu nah setelah sini, amma mujarradu tilawah lirriya. Adapun semata-mata baca untuk riya, apa riya itu? Biar sanjung dilihat, dipuji. Walis aulis sum'ah hanya sebentar di nah biar didengar orang lain kemudian dapat pujian, nama tanya semisalnya. Simak baik kitabnya ya. Aulil madhi atau untuk suatu pujian, yang yang tak sahibahu syai'ah Maka yang seperti ini Nah barakallahu fikum la yang fa Nah la yang fa sahibu saya Pemiliknya tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti ini. Jadi kalau cuman baca biar dipuji disanjung, biar didengar orang lain, itu pemilik bacaan tersebut itu enggak dapat manfaat sama sekali. Au qiraatul Qur'an ta'akul bihi. Ya, ini penting ini. Atau dia baca Al-Qur'an untuk ta'akul bihi, untuk mencari makan dengannya. Berarti mencari nafkah. Ah, dia baca Al-Qur'an sebagai kerjaan dia. Nam sebagai ma'isyahnya. Kama yaf'alu ba'dul muntafi'in min ta'jiri anfusihim litilawah fil ma'atim wal wal hafalat. Penting ini. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengambil manfaat. Ah, Berupa apa? Berupa menyewakan diri, mereka. Jadi dia dia pasang tarif sewakan diri mereka. Paham ya? Untuk baca Al-Qur'an, nanti nah, acara ma'atim, acara orang-orang meninggal dunia, baca Al-Qur'an situ Wahafalat hafalat acara nam hiburan-hiburan, eh, nama acara-acara nam barakallahu fikum, nam hari raya atau yang semisalnya. Walalahum harfah illa harf tilawah. Maka dia tidak mendapat satu huruf pun kecuali huruf bacaan saja itu. Maksudnya tidak mendapatkan bagian sama sekali kecuali cuma bacaan saja. Wahum min abadil nas anil amal bil Quran. Mereka termasuk manusia yang paling jauh daripada apa? amalannya terhadap Al-Qur'an. Bal tuh qad la yushallin. Penting ini. Bahkan sebagian mereka itu orangnya tidak sholat. Apa? Sebagian mereka mereka apa? Tidak sholat mereka. Nah, sebagian mereka tidak sholat, tapi Al-Qur'an hafal. Bacaannya bagus tapi tidak sholat. Allah mustahil. Nah, kita lihat sini. Fahuwa hatun tilawah wa hasan Masya Allah. Ini lihat ini. Tidak sholat tapi bacaannya bagus eh, suaranya bagus, walakin la ya'mal bil Quran, tapi dia tidak beramal dengan Al-Qur'an. Wala yusalli dan tidak salat, wa innamattakhadha tilawatal Qur'an harfatan yata'akkal biha. Paham ya? Ini harfat atau harfah ini ya? Harfah itu pekerjaan ya, harfah ya. Harfah pekerjaan. Paham ya? Nah, bukan har kalau harfun tanpa tak ya. Jadi hanya saja dia menjadikan bacaan Al-Qur'an itu sebagai bahan pekerjaan dia Paham ya? Yaitu agar dia bisa makan dengannya, menerima maisha maksudnya. Paham ya? Jadi pekerjaan tetap dia baca Al-Qur'an, diundang sana kemari, tapi fungsinya apa? Agar mendapatkan uang. Seperti acara-acara apa? Orang meninggal dunia atau acara-acara nampak barakallahu fikum, nam eh, hiburan-hiburan dan semisalnya. Kita baca yang terakhir, hada alaihi wa'id asyadid. Orang yang seperti ini mendapatkan ancaman yang besar bi'annahu minal ladzina bahwasanya orang seperti ini termasuk orang-orang yang la yatajawaz al-Qur'an taraqiyahum yaitu orang-orang yang Al-Qur'an itu tidak melampaui kerongkongan mereka. Jadi cuman berhenti di situ aja. Manfaatnya tidak bisa sampai pada orang tersebut. Paham ya? Naam. Yakni la yasilil qulubihim, enggak sampai kepada hati-hati mereka. Karena cuma bacaan saja. Yatlunahu bi asnatihim li gharadin aghrad mereka membaca dengan lisan-lisan mereka tapi dikarenakan suatu tujuan dari tujuan-tujuan yang ada dunia atau misalnya wala yasil ila qulubihim dan tidak sampai ke hati-hati mereka wal iyad billah ini wal iyad billah jadi ini nasihat bagi kita semuanya baca al Quran diperbagus dengan tajwidnya dimutkinkan hafalannya upayakan tujuannya apa karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena untuk jadikan bahan pekerjaan paham ya diundang sana kemarin baca Al-Quran khataman Al-Quran kemudian dapat gaji jangan Nah barakallahu fikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.